العظيمة وليحرص على استغلال أوقات هذا الشهر المباركة بعبادة الله عز وجل وطاعته على الوجه الذي يرضيه وبالإقبال على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والبعد عن كل أمر يسخط الله عز وجل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita menyambung pembicaraan kita pada pertemuan yang kemarin eh, tentang datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari eh, ke depan kita akan segera bertemu dengan tamu yang mulia ini. Yang kita semua merindukan akan kedatangan bulan Ramadan Bagaimana kita tidak merindukan kedatangan bulan Ramadan, bulan tersebut, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan berkah dan janji Allah Subhanahu wa taala Allah akan mencatat kaum muslimin sebagian kaum muslimin untuk bebas dari api neraka. Oke, oleh karenanya wajib bagi setiap muslim yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci ini wajib baginya untuk merasakan merenungkan akan kenikmatan yang sangat agung ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kemudahan untuk bertemu dengan tamu yang mulia ini bulan Ramadan. Ketahuilah para pendengar Radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana masih banyak orang yang mereka betapa rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kerinduan yang sangat amat dalam akan tetapi maut telah memanggil mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjemput ajal mereka. Oleh karenanya, kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan keadaan wal afiyah maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menggunakan kesempatan emas ini untuk mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dan amalan soleh serta menjauhkan diri sejauh mungkin dari bentuk segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم إن الصيام أيها الإخوة المستمعون سر بين العبد وبين الله لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى رب العالمين فالصيام سر بين العبد وبين ربه ولهذا جاء في الحديث انه قال عز وجل في الحديث القدسي قال الصيام لي وانا اجزي به يدع يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي والانسان قد يتمكن ان ياكل ويشرب في الخفاء ويخرج بين الناس على أنه صائم لكن الصائم حقا الممتنع مدة فترة الصيام عن طعامه وشرابه وشهوته لا يعلم بحاله إلا الله ولهذا تجد الصائم مع قدرته على تناول الطعام والشراب خفية عن الناس لا يفعل ذلك لماذا؟ لأنه يخاف الله ويخاف من اطلاع الله عليه ويرجو ايضا ثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا الشعور العظيم الذي ياخذ بالصائم ينبغي على الصائم ان يفعله ايضا في اموره الاخرى. فمثلا اذا حدثته نفسه ان يتهاون في الصلاه والصلاه اعظم من الصيام يذكرها باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وانه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه إذا حدثته نفسه بمعصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب أيضا يمنعها ويحجزها طاعة لله وخوفا منه فإذا كان استطاع أن يغلب نفسه في شهر الصيام بمنعها من الطعام والشراب والشهوة طاعة لله فليكن أيضا مطيعا لله سبحانه وتعالى في جميع ما يأمر به سبحانه وتعالى. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui seorang hamba sedang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa tersebut. hamba ku telah meninggalkan makanan, makanan dan meninggalkan minuman dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Oleh karenanya, seorang yang sedang berpuasa, dia mungkin saja dan mampu untuk uh, berbuka yaitu makan tatkala tidak ada orang melihatnya, ya kemudian dia keluar di hadapan manusia, di hadapan masyarakat, seakan-akan dia sedang berpuasa. Dia mampu untuk melakukannya. Akan tetapi ini bukan bukanlah seorang yang benar-benar hakikat puasa. Orang yang berpuasa dengan hakon yang benar-benar puasa, yaitu orang yang dia meskipun tidak ada yang melihatnya, dia tetap menjaga dirinya, tidak berbuka, tetap tidak memakan makanan dan tidak minum minuman. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap ganjaran dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh mengingatkan kepada kita, perasaan ini yang timbul tatkala seorang takut untuk berbuka, khawatir karena Allah Subhanahu wa taala melihat perlakuannya, mengetahui apa yang dia lakukan. Syekh mengatakan hendaknya seorang selalu menghadirkan perasaan seperti ini dalam segala urusan, dalam segala uh, peribadatan. Maka contohnya misalnya seorang ya jiwanya menyuruh kepadanya untuk malas melakukan sholat. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya sholat adalah ibadah yang lebih agung daripada puasa. Maka hendaknya dia ingat, kalau tatkala dia puasa, dia tidak berani berbuka karena takut ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia pun semangat untuk sholat. Karena takut kalau Allah tahu dia malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Demikian juga tatkala dia hendak melakukan dosa, ya, syahwatnya mengajaknya untuk terjerumus dalam sebuah dosa, maka ingatlah dia, tatkala dia berpuasa, dia takut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa dengan berbuka di siang hari bolong. Maka tatkala dia hendak terjerumus dalam dalam dosa, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga melihat perbuatannya. Kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang puasa, maka hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala, segala perkara. Kalau dia khawatir tatkala berpuasa, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani berbuka, maka demikian pula dalam ketaatan yang lain hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.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 وشهره المبارك مدرسة للعبد للتربية على الفضائل والأخلاق والكمالات والبعد عن المنهيات والمحرمات ورياضة النفس و وتدريبها على الفضائل فهذا كله ولا شك يستفاد من هذا الشهر المبارك والموسم العظيم merupakan perkara yang sangat menggembirakan ya tatkala kita melihat di bulan Ramadan betapa semangat masyarakat untuk datang ke masjid bahkan duduk di masjid menunggu waktu datang waktunya sholat kemudian bagaimana semangat masyarakat bersegera untuk ke masjid dan bagaimana semangat mereka untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Tentunya ini tidak diragukan merupakan perkara yang sangat mengembirakan hati-hati kaum muslimin. Akan tapi Syekh mengingatkan, bukankah ini pelajaran bagi kita kaum muslimin ya. Tatkala kita di bulan Ramadan begitu semangat beri, memiliki perhatian yang besar terhadap ibadah di bulan Ramadan, begitu semangat untuk melaksanakan ketaatan dan tidak meninggalkan kewajiban serta semangat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, maka hendaknya kita ambil pelajaran dari semangat kita tatkala di bulan Ramadan kita bawa dalam kehidupan kita di selain bulan Ramadan. Karena sungguhnya bulan Ramadan pada hakikatnya merupakan uh, madrasah, yaitu merupakan pesantren untuk melatih kita agar semangat dalam beribadah dan semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa merupakan madrasah, merupakan pesantren untuk membina kita. Oleh karenanya, eh, uh, uh, puasa dan juga bulan Ramadan itu membina seorang hamba untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan serta menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. ثم أيها الإخوة المستمعون إن الصيام الذي هو الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات هذا محله أيام رمضان محله فيما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده في ايام رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس لكن هناك نوع من الصيام والصيام كما هو معلوم في اللغه المنع هناك نوع من الصيام ملازم للمسلم ومطلوب منه في كل وقت وحين لا يختص ب أيام رمضان بل في أيام رمضان وفي لياليه وفي جميع الشهور وفي جميع الأوقات ألا وهو الصيام عن الحرام ومنع النفس عن الآثام فهذا النوع من الصيام والمنع مطلوب من المسلم في كل وقت ولهذا ينبغي على المسلم أن يعلم أن على عينه صيام وأذنه عليها صيام و يده عليها صيام ورجله عليها صيام وفرجه عليه صيام فمثلا العين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام وامتناعها عن ذلك امتناعها عن ذلك صيام وهو صيام مستمر دائم كذلك الأذن شرع استعمالها في سماع المباح وسماعها آه، للحرام هذا نهي منهي عنه المسلم فمنع نفسه عن سماع الحرام هذا صيام وهو صيام مطلوب في كل وقت أيضا منهي عن أن يأخذ بيده الحرام أو يمشي بقدمه إلى الحرام ومنعه ليده وقدمه من هذه الأمور هو صيام مطلوب منه في كل وقت وكذلك الفرج لا يضعه الله لا يضعه إلا فيما أحله الله له والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمنع الإنسان فرجه من أن يضعه في الحرام هذا أيضا صيام للفرج بمنعه عن وهذا الصيام مطلوب في كل وقت وبهذا نعلم أن الصيام في رمضان يربي الإنسان على هذا الصيام العظيم صيام السمع وصيام البصر وصيام اليد وصيام القدم وصيام الفرج بمنع هذه الجوارح من أن تغشى الحرام وأن ترتكب الآثام Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, kita ketahui bersama bahwasanya puasa yang kita lakukan yaitu kita menahan diri untuk makan dan minum serta mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuka membuka puasa kita membatalkan puasa kita yaitu kapan tatkala di hari-hari bulan Ramadan di siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari ini puasa yang kita ketahui namun Syekh mengingatkan di sana ada jenis puasa yang lain ya kita tahu bersama bahwasanya Puasa dalam bahasa Arab artinya menahan diri, ya, menahan diri. Ada jenis puasa yang senantiasa melazimi seorang muslim, senantiasa bersama seorang muslim setiap saat, bukan cuma bulan Ramadan saja. Puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim bukan hanya bulan Ramadan saja, akan tapi setiap saat dan setiap bulan dan setiap waktu. Puasa apakah tersebut? Yaitu puasa, yaitu menahan diri untuk terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis puasa yang senantiasa dituntut dari seorang hamba untuk melakukannya setiap saat dan setiap waktu dan juga bu bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ketahuilah seorang hamba tangannya juga berpuasa, pandangannya juga berpuasa, matanya berpuasa, kemaluannya juga berpuasa, telinganya juga berpuasa, kakinya juga berpuasa. Setiap saat dan setiap waktu. Bagaimana puasanya? Yaitu misalnya mata ya kita tahu bahwasanya mata kita ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mata kita berpuasa setiap saat setiap waktu. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mencegah pandangannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka sungguhnya dia sedang berpuasa, matanya sedang berpuasa. Demikian juga misalnya eh, pendengarannya, ya, pendengarannya. Kita tahu Allah membolehkan kita untuk menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengharamkan pendengaran kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala seorang hamba, ya, menahan telinganya untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka sungguhnya telinganya sedang berpuasa. Demikian juga tangannya. Jangan sampai dia mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencegah tangannya, cegah tangannya jangan sampai mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tangannya sedang berpuasa. Demikian juga kakinya. Jangan sampai dia gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mencegah kakinya, maka sungguhnya kakinya juga sedang berpuasa. Demikian juga farjahu kemaluannya, ya. Dia cegah kemaluannya jangan sampai dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang ya yang masuk surga karena mereka menjaga kemuliaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina li furujihim walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak-budak wanita mereka ya sungguhnya mereka tidak tercela dan barang siapa yang mengharapkan selain daripada itu yaitu mengharapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada istri dan selain terhadap budak wanita faulaika humul adun maka mereka lah orang-orang yang telah melakukan pelanggaran oleh karenanya seorang muslim ya seorang muslim seorang hamba tatkala dia mencegah kemaluannya jangan sampai diletakkan pada tempat yang haram, maka sungguhnya dia sedang berpuasa ya. Oleh karenanya para pendengar radio Raja yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, dari sini kita ketahui puasa di bulan Ramadan akan mentarbiah seorang hamba, mendidik seorang hamba agar dia bisa berpuasa di setiap saat. Berpuasa di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan dengan menjaga pandangannya, dengan menjaga lisannya, dengan menjaga pendengarannya, dengan menjaga telinganya dan juga menjaga kemaluannya, menjaga tangannya serta menjaga kakinya agar dia mencegah uh, anggota tubuhnya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أيضا شهر الصيام فرصة لأن يرتب الإنسان أعماله ويرتب وقته في امور الرغائب والنوافل والمستحبات التي طالما فرط الانسان فيها وقصر فتاتي هذه الفرصه السانحه العظيمه التي تتحرك فيها النفوس للخيرات وتقبل على النوافل والمستحبات فينبغي على المسلم ان ينتهز هذه الفرصه المباركه ليرتب لنفسه أعمالا يواظب عليها ويعتني بها في هذا الشهر العظيم المبارك من قراءة لكتاب الله عز وجل واجتهاد في ختمه أكثر من مرة مع تدبر آياته وتعقل معانيه ومجاهدة النفس على العمل به وعناية بالنوافل وتبكير للمساجد لاداء الصلوات المفروضات وعدم ايضا استعجال في الخروج من المسجد بعد الصلاه وايضا الحرص على اعمال البر من بر للوالدين وصله للارحام وعياده للمريض واطعام للطعام وبذل للسلام وغير ذلك من الأعمال آه، المباركة التي يجد المسلم ويجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لبلوغ شهر رمضان وأن يوفقنا فيه للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan merupakan kesempatan emas ya bagi kita ya, bagi seorang muslim untuk mengatur kegiatan ibadahnya ya, mengatur waktunya agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Yang kita tahu bahwasanya banyak dari kaum muslimin yang terkadang malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di luar bulan Ramadan. Maka tatkala datang bulan Ramadan, itu merupakan kesempatan emas bagi seorang muslim untuk mengatur uh, ibadahnya, mengatur kegiatan-kegiatan ibadahnya, ketaatan kepada Allah dari perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia berusaha agar kontinu eh, e, berkesinambungan dalam melaksanakan ketaatan ketaatan tersebut seperti qiraatul Quran kita tahu tatkala bulan Ramadan betapa semangatnya kita baca Al-Quran bukan cuma baca bahkan kita semangat agar bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari sekali dalam bulan Ramadan dan kita berusaha untuk mentadaburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran ya kita dapati betapa banyak kaum muslimin yang semangat untuk segera ke masjid kemudian juga melaksanakan salat-salat sunnah dan tidak segera untuk keluar dari masjid dan ini subhanallah, suatu yang sangat indah yang kita lihat tatkala di bulan Ramadan. Kita latih diri kita tatkala di bulan Ramadan untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengunjungi orang yang sakit. Kita latih diri kita. Kalau di, di luar bulan Ramadan kita malas untuk mengunjungi orang sakit, malas untuk berbakti kepada orang tua, malas untuk menyebarkan salam, malas untuk memberi makan kepada fakir miskin, maka kita latih diri kita tatkala di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh barokah ini, kita berusaha bersungguh-sungguh agar bisa melaksanakan amalan-amalan ini sehingga tatkala bulan Ramadan telah pergi, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia ini. Demikianlah para pendengar Radio Rod yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudahkan kita untuk bertemu dengan tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh barokah yaitu bulan Ramadan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita agar bisa mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan dan perbaiki segala urusan kita dan agar tidak menjadikan kita bersandar kepada diri kita dalam segala urusan tetapi kita bersandar senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Radio Roja, selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nam jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadharah nafi'a. Selanjutnya al Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Syekh secara, secara langsung kesempatan malam hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 untuk telepon dan di 0819896543 untuk uh, pertanyaan melalui pesan singkat. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita agar kita bisa lebih mengambil faidah dari pertemuan ini dan kami akan sapa terlebih dahulu dari pendengar kita untuk penelpon pertama. Halo. Halo, ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Dari Abu Abdillah di Bekasi. Silakan, Pak. Uh, ya, saya, uh, eh, Anda mau bertanya, apakah sama ukuran membayar fidyah antara wanita yang menyusui dengan orang yang lanjut usia dan jika membayar fidyahnya dengan beras cukup atau harus ditambahkan dengan lauk sehingga uh, dinyatakan memberi makan pada fakir miskin. Jazakallah khair. Terima kasih untuk Pak uh, Abu Abdullah. الذين اعترفوا بالصيام ثم يأتون على بدون على ما ليس لا لا فدية آه، الذين اعترفوا آه، جاء عن انس بن مالك لما رضي الله عنه لما كبر ولم يتمكن من الصيام كان يجمع المساكين على قدر والأيام التي تركها من الصيام ويطعمهم فالمقصود هو إطعام آه، عن كل يوم مسكين إطعام عن كل يوم مسكين وسواء كان هذا رجلا أو امرأة آه، مسنا أو غير مسن إذا كان لا يقدر على الصيام لمرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم آه، مسكينا Saya menjelaskan bahwasanya ada riwayat yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala beliau telah mencapai usia tua maka dan tidak mampu untuk berpuasa maka beliau mengumpulkan radhiyallahu taala anhu mengumpulkan orang-orang miskin ya sesuai dengan jumlah uh, puasa yang beliau tidak mampu kemudian beliau beri makan kepada orang-orang miskin tadi beliau memberi makan jadi yang syekh maksud syekh yang, yang penting memberi makan kepada seorang miskin ya satu kali makan itu mewakili satu hari puasa yang tidak kita mampu ya. Sama saja apakah eh, laki-laki maupun perempuan, apakah orang yang sudah tua atau yang masih muda kalau tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena uzur yang berkelanjutan seperti sakit yang tidak sembuh-sembuh atau uzur-uzur yang lain yang membolehkan seorang untuk bayar fidyah. Jadi ukurannya sama dan tidak uh, dibedakan. Taib, jazakallah khairan atas jawabannya dan berikut kami angkat pertanyaan dari saudara Ilham di Rawamangun Jakarta Timur. Silakan Akhi. Uh, ini saya kan bos saya kan dagang teh, dagang nasi. Terus uh, kalau kita kan suka dicicipin dulu tuh masalahnya sih. Itu kalau untuk puasanya batal nggak sih? Terima kasih sih, itu aja sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا السائل أمه يعني طبيعة وعندما سبق الطعام نجوز الطعام من فضله يخرجه الطعام بعد ذلك هذا يعني إذا كان لا تدخل الطعام إلى جوفها وإنما تعرف فقط ملوحته أو مثلا جودته بدون ما يدخل الطعام إلى جوفها آه، فإن هذا لا يؤثر على صيامها والله أعلم Eh, saya menjelaskan bahwasanya kalau uh, sang ibu hanya mencicipi makanan untuk mengetahui apakah sudah asin atau sudah manis atau bagaimana uh, kualitas makanannya sudah enak atau belum, namun makanannya tadi tidak ditelan, maka insya Allah tidak mengapa dan puasanya uh, insya Allah uh, tidak jadi masalah. Wallahu taala alam. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon yang ketiga ada Umu di Bekasi. Silakan Ibu, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Oh, eh, begini, uh, begini Pak, saya mau menanyakan tentang sholat terawih untuk laki-laki. Setahu saya kalau tidak salah itu Rasulullah mencotokannya kan di rumah. Tetapi ada ada sabda dari Rasulullah yang artinya kurang lebih begini, bahwasanya seorang seseorang jika sholat bersama imam hingga selesai maka dihitung baginya pahala sholat malam penuh berdasarkan hadis ini tuh laki-laki wajib di apa di rumah apa di musola. Iya. Kemudian kalau di rumah boleh nggak menjadi imam dari seorang istri? Taip. Gitu aja. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Silakan Ustaz. Sahabat anak Nabi SAW kami salat tarawih dan di baitihi. Lakinnahu yaqul man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. الحديث الحديث يدل على يعني يقول هل يجب على الرجل أن يصلي جماعة آه، في المسجد لأجل هذا الحديث من قام الإمام حتى ينصرف ثم إذا جاز أن يصلي في بيته هل يجوز أن يؤم أهل أهل بيته إذا جاز ذلك السنة في آه، صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المساجد ويدل لذلك أدلة منها الحديث الذي ذكرته السائلة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذا فيه ولا شك الحث على آه، صلاة المسلم آه، للتراويح مع الجماعة في المساجد صلاته لها مع الجماعة في المساجد ولو لم يصلها في بيت لم يصليها في المسجد وصلاها في بيته فالصلاة صحيحة لكنه خلاف الأولى الأولى به أن يؤدي هذه الصلاة في المسجد Syekh menjelaskan bahwasanya yang sunnah yaitu seorang melaksanakan sholat tarawih, seorang laki-laki melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Ya. Dan dalil yang menunjukkan akal hal ini ada banyak, diantaranya hadis yang tadi telah disebutkan oleh ibu yang bertanya tadi. Ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mengkama ma'al imami hatta yang sorif, kutibalahu kiamulailah." Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam itu sholat taraweh sampai imamnya e, berhenti selesai maka akan dicatat baginya uh, sholat pahala sholat semalam suntuk dan tidak diragukan lagi bahwasanya sabda Nabi ini mendorong uh, seorang muslim, seorang lelaki untuk sholat secara berjamaah di masjid ya. Sangat jelas dan sangat gamblang bahwasanya hadis ini mendorong seorang muslim untuk sholat secara berjamaah sholat terawih di masjid. Akan tapi kata Syekh jika seorang tidak sholat di masjid ya, kemudian dia sholat terawih di rumahnya ya, kemudian menjadi imam di antara apa namanya keluarganya ini e, boleh akan tapi uh, tidak utama. Yang utama yaitu sholat di yang utama adalah sholat di masjid secara berjamaah. Nah, jazakallah khairan ya Syekh wa Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Nurdin. Eh, Abu Nurdin di Mampang Jakarta yang bertanya, "Ya Syekh, saya adalah seorang pedagang makanan e, di siang hari di eh, bulan-bulan selain bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan saya terpaksa berjualan di malam hari untuk bisa memberikan nafkah kepada e, keluarga dan tiga anak saya." Yang jadi pertanyaan saya sering terluputkan dari rutinitas ibadah di bulan Ramadan seperti halnya sholat tarawih dan eh, ibadah-ibadah yang lainnya karena jualan malam tadi. Mohon nasihat dari Syekh terhadap hal ini. Jazakumullahu khairan. لكن في رمضان نغير الجدول نبيع الطعام في الليل هذه النفقة على الأولاد الإشكال إلى بيع الطعام في الليل أفوت من تسدد وتقارب تسدد وتقارب وإذا كان هذا آه، يعني باب رزق لك ولأولادك وطعامك وطعام أولادك ومضطرون إليه فلو تركت صلاة التراويح لأجل ذلك لا حرج لأن هي من الرغائب والأمور التي المستحبات التي ينبغي أن يحرص عليها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنا أنصح هذا السائل أن يحاول أن يرتب وقته ويوازن بين عمله ولو بأن يقسم المهمة بينه وبين أحد أولاده في العمل ويتناوبون في الصلاة بحيث لا يفوتهم آه، الصلاة كاملة فيجتهدون ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا Eh, Syekh mengatakan bahwasanya hendaknya Bapak ini ya berusaha semaksimal mungkin berusaha mendekati sunnah dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang perkaranya demikian, yaitu dia hanya bisa berjualan di malam hari dan itu merupakan pintu rizki bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan dia harus melakukan hal itu, maka kata Syekh tidak mengapa meskipun dia harus meninggalkan sholat taraweh, ya, karena ini kewajiban yang harus dia lakukan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan Eh, jelas kita ketahui bahwasanya salat tarawih merupakan uh, sunnah yang sangat dianjurkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mangkama ramadhanan imanan wahtisaban gufirullahu ma min dzambih. Barang siapa yang yaitu mengisi bulan Ramadhan menegakkan bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya Syekh menasihati kepada beliau ini ya berusaha untuk mengatur waktunya. Ya berusaha untuk mengatur jadwal uh, jualannya ya. Kalau dia mampu untuk membagi jadwal jualannya dengan sebagian anak-anaknya yang bisa bantu dia berjualan, maka ini bagus sehingga ada sedikit waktu yang bisa dia gunakan untuk sholat taraweh ya. Biar meskipun tidak uh, ada sedikit waktu yang bisa digunakan untuk sholat, sholat malam. Jadi tidak luput darinya seluruh malam sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat sholat malam. Jadi dibagi waktunya bersama anaknya sehingga meskipun dapat sebagian sholat tarawih tidak mengapa dan uh, Syekh mengingatkan bahwasanya wa may ya jaal min amrihi justru bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian masih dari pesan singkat dari pendengar kita, saudara kita di eh, tanah Sumatera eh, di Belilas Riau yang bertanya, "Syekh mohon eh, dijelaskan tentang adanya pernyataan bahwasanya Ramadan terbagi menjadi eh, tiga bagian. sepuluh hari pertama eh, bulan Ramadan adalah rahmat, kemudian sepuluh hari kedua adalah ampunan dan sepuluh hari terakhir adalah terlepasnya dari siksa api neraka. Apakah eh, pernyataan ini sahih? Jazakumullahu khairan dari Ikhwanul Hasani di Belilas Riau." الشرع يعني معروف عند الخطباء يعني أن رمضان منقسم إلى ثلاثة أقسام الأشرف الأول للرحمة رحمة من الله والأشهر الثانية لأجل مغفرة والأشهر الأواخر لإتق من النار هذا صحيح يروى في هذا لكنه لم يثبت أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ورمضان في كل ليلة لله عتقاء من النار قال وذلك في كل ليلة كما ثبت في الحديث وهو أيضا كله شهر مغفرة وكله شهر رحمة وكله شهر عتق من النار Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya memang ada diriwayatkan hadis tentang hal ini, akan tetapi hadis tersebut tidak valid, tidak sahih, hadis yang lemah ya. Dan kita ketahui bahwasanya dalam hadis yang sahih Eh, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya eh, lillahi utaqa'u minan niran wa dzalika fi kulli lailah. Rasulullah menjelaskan bahwasanya uh, uh, terlepasnya para hamba dari api neraka, Allah mencatat sebagian hamba terlepas dari api neraka setiap malam. Ya, setiap malam ada pencatatan tersebut. Jadi bukan hanya 10 malam yang terakhir ada terlepasnya atau terbebasnya seorang dari siksaan api neraka, akan tapi setiap malam Allah catat akan hal ini. Dan juga bulan Ramadan setiap malam adalah bulan rahmat dan setiap malam merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian tadi uh, tidak benar karena hadisnya tidak sahih. Berikutnya kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Umu Hanifah di Bogor yang bertanya, "Ya Syekh, eh, saya saat ini tengah hamil 8 bulan. Yang jadi pertanyaan apakah saya lebih baik eh, berpuasa ataukah berbuka?" karena Allah dalam hal ini lebih menyukai uh, rukhsah diambil. Akan tetapi saya berkeinginan keras untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mohon nasihatnya jazakumullahu khairan. يعني امرأة حبلى في الشهر الثامن وعندي رغبة قوية للصيام لكن أنا أعرف أن الله يعني يحب أن نأخذ رخصته هل أصوم ولا أترك الصيام تستشير في هذا الأمر الطبيبة التي تعالج عنها عندها الناصحة في في هذا فإذا كان يؤثر على عليها أو على الحمل الذي آه، على الجنين فإنها لا تصوم وإذا كانت صحتها جيدة و يعني آه، تذكر لها الطبيبة أن الصيام على مثلها لا يؤثر فإنها تصوم لكن إذا كانت تخشى على الجنين وهذا يمكن تفيدها فيه الطبيبة التي تعالج عندها فإذا كان يؤثر على عليها أو على آه، الجنين فإنها لا تصوم ونكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Uh, Syekh mengatakan bahwasanya hendaknya ukhti yang bertanya tadi untuk uh, bertanya kepada uh, dokter ya, untuk bermusyawarah dengan dokter yang benar-benar memberi nasihat kepada dia ya. Kalau memang dokter mengatakan bahwasanya uh, jika dia berpuasa tidak akan mengaruhi janinnya dan tidak akan mengurangi kesehatannya, maka hendaknya dia berpuasa. Akan tapi jika dokter mengatakan bahwasanya kalau dia puasa khawatir mempengaruhi kesehatan sang ibu atau mempengaruhi kesehatan sang janin, maka hendaknya dia tidak tidak berpuasa. Oleh karenanya hendaknya waktu ini tadi bertanya kepada dokter sehingga dia mengambil langkah selanjutnya berdasarkan penjelasan uh, dokter tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja para pendengar Radio Roja nasihat yang bisa disampaikan oleh Syekh. Uh, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.